Bismillahirrahmanirrahim. Coba diulang kembali surah al najm Kami dibaca bersama-sama. Coba dibaca isti'adah. Ah, mulai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم sama-sama langsung surah tidak pakai basmalah sama-sama Jangan lupa eh, itu kami lagu nah di situ. Sekali lagi. Baik, cara kedua. Eh, sawnakal awadni. Sekali lagi, coba. Taib, cara kedua. Situ apa? Tashil. Ma'auhi. Nah, fa'auhi sama-sama. dua-duanya RE sekali lagi hmm, sudah lupa bukan afatumarun afatamrunahu sekali lagi echar a Bagaimana itu? Dengan ibdal al-mawi usailai. harus hati-hati setiap sukun, tanwin, setelahnya hamzah itu harus hati-hati. Berikutnya. sekali lagi itu idgham bila lah sekali lagi Cara kedua Tidak ada kalkolah itu. Itu langsung masuk jim. Walakod ji'ahum. Sekali lagi. Cara kedua Cara kedua, nah, dibaca wasal la tughni ulang sekali lagi masih banyak keliru syafaatuhum an illa situ ada nakal apa sakta kemudian ya dana tetap tidak boleh ya dana dan nah, limai itu kamilakunna sekali lagi sama-sama Sama juga dana tidak ada dengung ya. Teruskan. Eh, cara kedua diulang dari inna kedua Baik. apa kemarin? Kabirol ismi, bukan kabair. Kabirol ismi. Sekali lagi. Ditulis sana, eh, tulis. Ulang. masih banyak suara-suara. Ulang kembali, masa kelirunya banyak sekali. wah alamu banyak sektahnya di situ. Sekali lagi, Coba diulang. Jangan sampai setiap sukun itu harus hati-hati. Ah, diulang kembali. Jangan tertawa, sudah biarkan aja. Hmm. Eh diulang. mas itu law wa akde wa akde dibaca tasil. Itu qambilahunna sekali lagi. Bukan wa'ak Wa'ak de Nah, dibaca tasil Coba tulang kembali Cara kedua kita coba dulu ini untuk latihan dulu untuk mengetahui ini baru baru masuk teori insya Allah apa lebih mudah Sebenarnya kita baca Al-Quran dulu, ini baru tajwidnya. Kalau belum bisa baca, diajari tajwid, tidak bisa. Ini sekedar perkenalan, setelah itu nanti kita masuk teori kembali.